الحمد لله الحمد لله ذي الجلال والإكرام وذي الطول والإنعام شرع لنا الاغتنام الليالي والأيام والمبادرة فيها إلى ما يجيب الفوز والسعادة في الدنيا ويوم القيام ودار المقام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فضل بعض الليالي على بعض الليالي وبعض الأيام على بعض الأيام يهب من عطاياه الجسام ومننه الفخام من استوى وأقبل واستقام وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله خير جميع الأنام من رفع الله له القدر والمقام وجعله في كل خير وهدى أكرم إمام اللهم صل وسلم أفضل الصلاة والسلام على عبدك المختار سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل المراتب العظام وعلى آلهم وصحبهم وتابعهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام أما بعد فيا عباد الله فيا عباد الله فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله فاتقوا الله يا عباد الله وأحسنوا يرحمكم الله إن رحمة الله قريب من المحسنين معاشر الحاضرين رحمكم الله marilah pada kesempatan ini kita tingkatkan iman serta takwa kita kepada Allah dengan pengertian menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi daripada larangan-larangannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, wahai siapa yang telah dibentangkan baginya usia dan umur agar mengambil keuntungan dan perdagangan dan bersiap-siap untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala yang akan memberitahu kepada kita tentang apa yang pernah kita lakukan di dunia ini lalu membalas mereka dengan apa yang pernah kita niatkan dan apa yang pernah kita lakukan dan ucapkan yang mereka sembunyikan atau yang kita tampakkan maka perhatikanlah yang telah lewat dari malam dan siangmu karena sesungguhnya itu sebagai persiapan untuk kita berjumpa dengan Sang Maha Besar dan Mulia dan persiapan ini adalah penyebab keberuntungan kita kalau dimanfaatkan dengan baik dan penyebab penyesalan dan kerugian bagi orang yang terharamkan daripada kebaikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat suci Al-Qur'an, "Wa anna laisa lil insani illa ma sa'a." dan tidaklah bagi manusia selain apa yang telah mereka perbuat dan perbuatan mereka akan diperlihatkan kelak di akhirat. Summa yujzahul jazaa summa yujzahu jazaal aufa lalu dibalas dengan balasan yang setimpal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ayyuhal hadirun rahimakumullah sesungguhnya kalian kedatangan hari-hari yang bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentangnya a'zamu ayyamid dunya ayyamal ashr wal witru yauma arafah wasyaf'u yauman nahar artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda paling agungnya hari-hari dunia adalah 10 hari Dzulhijjah dan ganjil di hari Arafah dan genap di hari lebaran Idul Adha. Allah berfirman wal fajri wa ashar. Allah berfirman demi waktu fajar dan malam-malam sepuluh. Wasyaf'i wal watri. Syaf'u adalah artinya hari kurban atau hari lebaran haji. Wal watri artinya ganjil yaitu hari Arafah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adapun riwayat hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan hari-hari sepuluh ini sangatlah banyak di antaranya bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda ma min ayyamin a'zamu indallah wa ahabbu ilaihi fihinna al-amal min ayyamil ashar artinya tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai olehnya daripada di dalamnya untuk seseorang beramal melebihi daripada hari-hari sepuluh. Azka ayyamid dunya ayyamul ashar. Rasulullah bersabda paling sucinya hari-hari dunia adalah hari sepuluh Dhul Hijjah. Lalu sebagian sahabat bertanya kepada beliau, walaupun daripada jihad fi sabilillah ya Rasulullah, beliau menjawab, amal kebaikan yang dilakukan di hari-hari tersebut lebih baik walaupun daripada jihad di jalan Allah kecuali seseorang yang keluar jihad di jalan Allah dengan nyawa dan hartanya lalu tidak ada yang kembali ke rumahnya sedikit pun dan lain-lainnya riwayat tentang keutamaan hari-hari ini Rasulullah bersabda fa'aktiru fiha minat tasbihi wat tahmidi wat takbiri wat tahlil maka perbanyaklah daripada mengucapkan tasbih, tahmid dan takbir dan tahlil. Diriwayatkan pula bahwa puasa di hari-hari itu seharinya menandingi puasa setahun. Selain daripada hari Arafah, karena puasa di hari Arafah menandingi puasa dua tahun. Dan bangun malamnya di malam-malam sepuluh ini menandingi bangun malam di malam-malam Lailatul Qadar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari-hari ini adalah hari-hari syiar Islam yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, "Liyadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat." Agar mereka berzikir dan menyebut nama-nama Allah di hari-hari yang maklum atas apa yang telah Allah berikan rezeki kepada mereka dari binatang-binatang ternak, maka ayam maklum adalah hari-hari sepuluh ini. Allah berfirman juga, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Berzikirlah kalian di hari-hari ma'dudat. Artinya ma'dudat adalah hari-hari Mina atau tasyrik 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Maka hari-hari maklumat dan hari-hari ma'dudat kita diperintahkan oleh Allah untuk kita mengingat Allah banyak berzikir kepada yang mengetahui, yang nampak ataupun yang tersembunyi dari kita. Karena Allah ada di tengah-tengah kita para hadirin. Selalu memantau dan memperhatikan siapa yang beriman dan yang berbuat ketaatan kepadanya untuk ditambah olehnya dari keutamaan pahala dan rezeki yang tak henti-hentinya. Dan juga memantau memperhatikan kepada orang-orang yang menyimpang dan yang sesat, yang membangkang dan bermaksiat dan yang selalu berbuat onar dan kerusakan hingga mereka akan sampai kepada siksaan dan kehinaan di akhirat kelak dan Allah pedikan berikan kepada mereka kehinaan ada di neraka jahanam naudzubillah min dzalik hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah maka ketuklah pintu keberuntungan terbesar dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik manusia dan pakai dengan sebaik-baik umur yang pendek ini di dalam ketaatan kepada Allah yang Maha Besar dan kita diperintah oleh Rasulullah untuk menyerupai orang-orang yang berhaji jika kita ingin berkurban untuk tidak memotong kuku dan rambut selama 10 hari ini. Maka ambillah manfaat malam dan hari-hari ini dan arahkan dirimu dan hatimu kepada Sang Maha Agung dan Maha Pemurah. Wahai orang-orang yang telah kedatangan kepadanya hari dan malam-malam yang mulia ini, sedangkan dia masih punya kebiasaan mata dia dan keluarga dia di rumah menonton pemandangan yang haram. Merdekakan dirimu dari belenggu sebelum tertimpa kepada kalian kesedihan dan kesumpekan dan siksaan yang pedih sebelum kalian terkena kerugian. Ala inna nadrah sahmun min sihami iblis. Rasulullah ber, Allah berfirman dalam hadis kursinya, sesungguhnya pandangan yang haram itu adalah satu panah daripada panah iblis man tarakaha min makhafati addaltuhu halawatal iman yajiduhu fi qalbih siapa yang meninggalkan pandangan haram tersebut karena takut kepadaku maka aku akan ganti dengan manisnya iman yang didapati kontan di dalam hatinya wahai orang-orang yang telah memasuki 10 Dzulhijjah sedangkan dia masih memutus hubungan kerabatnya Eh, alangkah jauhnya kalian dari wahyu Al-Quran dan petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah rugi, ruginya kalian jika memutus hubungan keluarga sampai detik ini masih saja berlanjut atas perkara tersebut yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqati'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum tidaklah kalian berpaling dan kalian merusak bumi dan memutus hubungan silaturahmi kalian merekalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dibutakan dan ditulikan daripada telinga dan mata mereka. Wahai orang-orang yang punya kebiasaan di rumahnya untuk mencaci maki dan berghibah, gantilah dengan tilawatil Quran dan zikir kepada Allah dan ucapan-ucapan yang baik. Ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalu salihu yarfa'uh. Kepadanya naik ucapan-ucapan yang baik dan amal soleh akan diangkat oleh Allah wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhi maitan fakarihtumuh janganlah kalian saling rasani antara kalian satu dengan yang lain tidakkah kalian senang memakan daging saudara kalian hidup-hidup hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah perbanyaklah di hari-hari ini khususnya sedekah dan juga perbanyaklah puasa dan bangun malam.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 وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن ساداتنا وإمتنا ذوي القدر العلي والفخر الجلي ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن وعن أم وعن خديجة الكبرى وعائشة الرضا وأزواج رسول الله أجمعين وعن سيدنا الحسن والحسين وأمهما الزهراء البتول سيدتنا فاطمة بنت الرسول وعمين شهيرين عند الله وعند الناس أبي أمار بن حمزة وأبي فضل عباس والمهاجرين والأنصار وجميع الصحابة وقرابة التابعين وتابعي التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر ذنوب أمة سيدنا محمد اللهم اجبر انكسار أمة سيدنا محمد اللهم دمر أعداء أمة سيدنا محمد بعبد سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين عباد الله إن الله أمركم بثلاث ونهاكم عن ثلاث إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر